apa mana ya Indonesia ini ya malas-malasan dalam-dalam cara mereka tidak ndablek ya cara apa-apa lah karena punya yang merekomendasikan <laughs> ndablek beler malas wegah-wegahan keset maka ternyata kan jenabi pun gak suka sama uang kok sing seneng males-malesan. Maka waktu pun dibagi onten tiga. Ailullah, Qailullah Hailullah kita niki ndak boleh tidur setelah habis subuh namanya disebut hailullah waktu hailullah kita nggak boleh niku kebiasaan isuk turu beler wegah-wegahan males-malesan karena ternyata bersolat subuh nanti tekan jam 10 niki kok ngantuk ke luar biasa memang wajar tapi ternyata kanjeng Nabi pun boten remen kali tiang sing males wong sing beler. Maka kita kudu semangat nyambut damel golet maisah. Tapi onten waktu namanya koi lulo niku adalah waktu selepas habis zuhur. Lah nek lulo niku dianjurkan untuk istirahat ngaso sedela. Dados wayak-wayak berzuhur ngaji kok jam setunggal ngaji kok jam kali mesti ngantuk banget niku karena memang kanjeng Nabi mengatakan koilullah niku wayai istirahat ngaso Ning ngaso teng mriki mboten artine sare turu temenanan niku mboten. Mung sekedap ngaso lenggah, lajeng estu-estu ngunjuk, ngombe, dahar, istirahat ngaso niku pun diwastani waktu oilullah. Lajeng wonten malih diwastani Ailullah. Ailullah niku adalah waktu selepas habis salat asar pamali ora ilok bar ngasar kok sare niku ora ilok banget. Mulane teng Jawa pun ndak boleh ngarepaken maghrib niku sare mboten pareng. Karena memang waktu Ailullah kok sampai sare maka gampang nimbulaken penyakit. Lah niki wayah-wayah jam sedoso langkung kok antuke ngaos radi ngantuk niku kira-kira masuk waktu nopo ternyata kita niki masuk waktu di mana wong ngaji pancen digoda karo setan setan yang menggoda wong sing pada ngaji namanya setan wasnan setan nopo bu wasnan. Setan wasnan niku sengaja nebaraken tepung teng netrane jenengan, nebaraken tepung teng meripat supaya wong ngaji niku gampang ngantuk. Yang kedua, wong ngaji niku dela-dela wegi bae. Ngene lungguh mboten anteng. Kenapa? Sengaja setan wasnan nyebarakan paku teng kursine jenengan. Lah niki wis disebar pakune teng kursine jenengan wau pembawa acara ngendika antuke ngaos mandat jam zuhur ketika lagi azan, Dadi nek urung mudun urung mulih Kepripun niku Pak Ahmad Syukur? Leres. Oh. Memang Pak Ahmad Syukur sing ngersakaken. Ngaose ngantos jam pinten niki Pak Ahmad Syukur? Sampai jam setunggal ya Allah. Nyemuga jam 10, mudune jam siji, Napa wonten kiai ceramah nganti telung jam? Wonten? Sinten niku? Oh kula. Dados niki sekalian tikus percobaan. Ya Allah, cuma naik munggah jam 10, mandape jam setunggal. Saya tidak bisa membayangkan amplopnya dawane kayak ngapa, Pak Kamat Syukur. Ya moga-moga sing dawa amal pahalane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Iki sampai jam setunggal Mbak Nisa. Nggih, dados nggih kepripun nggih. Ngaji kesuwen kan melas pengantene dela-dela jiwit-jiwitan. <laughs> Seorang wanita dinikahi karena sugih. Tapi kalau wong wadon hanya dipilih dinikahi sebab hartanya, Kok sing kakung boten purun ibadah, boten purun kerja, niku pun bahaya. Ketika berumah tangga kok terpentok suatu masalah, mesti sing wadon wani ngodek-ngodek. Maaf-maaf. Lagi lewi sugi sing lanang be. Kadang-kadang ana wong wadon wani karo sing lanang. Sengganteng-gantenge lurah kebanaran sekali disentak nang sing estri mesti langsung lemporok Alhamdulillah bulurah orang nyentakan Seng ganteng-gantengnya Pak Komandan Dijiwit setitik teng sing istri Mesti langsung kisut kayak dompet bodol Sekelas komandan Niku sing kakung kagungan jabatan lo apa maning kok lebih sugi sing wadon sing kakung buatan purun nyambut gaya boten purun ibadah mesti ketika terbentur suatu masalah sing wadon ngomong nyelak utak Pak sampean kira sakaken pola sampean bojo karo nyong kan modal kolor-kolor tok Ya Allah ya Karim wong lanang dikados niku akan nelangsa napa mboten Pak nelangsa Akhirnya bapak ke jawab, gue modal kolor-kolor tok tapi kan ana isine. Ya Allah ya Karim akhirnya dina, dina tukaran. Pramila, boleh seorang lelaki memilih wanita untuk dinikahi sebab sugiye, tapi jangan menjadi prioritas yang utama. Tapi utawine kok kagungan istri, ora pati sugih, ora apa-apa. Wong Kanjeng Nabi ngendikaaken umpama rapati suki monggo dipilih wali jamaliha dinikahi karena cantiknya. Bu. Ibu. Cantik niku relatif. Tapi masalah cantik antara kulo kali Mbak Nisa jelas lebih ayu pengantin putri. Selain apa Mbak Nisa ampun payu. Kalau tereng, Benten malih Ibune kali mumpuni jelas lebih cantik jenengan soalnya pun kagungan putra seorang wanita kok sampun garwo kagungan putra cantiknya bukan relatif mali nih tapi mutlak cantik gohir patine kemarin ada wong lanang matur bu Aku nggak seneng sama wanita yang pakai bedak karena aku rasa seneng. Masa wong lanang kon mangan lipstik? Maaf maaf pak, zaman sekarang cantik tanpa bedak, cantik nggak pakai makeup, itu perlu skincare you know. Ada krim pagi, krim siang, dan krim malam. Anak si matur mali mulane skincare cukup banyak wudhu baik kok tuli putih nyong wudu kecilik ireng bae maka niki Mas Adi Santoso Gusti Allah ngendikaken Nisa ukum harsul lakum faktu harsakum annasyitum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah al ayah artinya istrimu adalah tempat bercocok tanamu maka datangilah tempat bercocok tanamu itu bagaimana saja kau kehendaki dan kerjakanlah amal soleh untuk dirimu dan bertakwalah dumateng Gusti. Bu, ibu, kita seorang wanita, Mbak Nisa, Tenggene Al-Quran ada tiga penyebutan istilah untuk perempuan. Yang pertama disebut mar'ah atau imro'ah. Mar'ah imro'ah adalah sebutan Al-Quran untuk wanita yang sudah menikah. Yang kedua, diwastani unsa. Unsa niku sebutan Al-Quran dumateng wanita untuk bisa dibedakan secara biologis antara bentuk wong lanang lan bedane bentuk karo tiang estri disebut unsa. Tapi yang ketiga sing paling umum gini kunisa. Kangge penyebutan Al-Qur'an dumateng tiang istri supaya wong lanang wong wadon pun tetap menerima hak yang sama walaupun tetap seorang perempuan. Maka alhamdulillah niki Mbak Nisa sampun disebutaken tentang Al-Qur'an asmane niki estu estu supados diberkaya Al-Qur'an tapi bareng pun nikah niki imro'ah mar'ah dadi garwane Mas Adi Santoso ternyata kita teng Al-Quran wong wadon digambaraken sawah kebun ladang tempat bercocok tanam guys tapi non sewu kalau kita memang seorang wanita tentang Al-Quran digambarkan sawah Ini bukan ayat untuk merendahkan derajat wong wadon Justru yang istri tentang Al-Quran disebutkan sawah Karena sawah adalah ladang untuk menghasilkan maka konsepnya in ahsantum santum li anfusikum nandur apik insya Allah dokule bakal apik soale jenenge nandur mesti bakal lengun nandur bakal ngun orang nandur kok unduh mungkin anu nyolong ya namanya nandur mesti bakal ngunduh maka semestinya nandur apik ya panene apik nandur elek ya bakal panen elek tapi si nandur elek ya jangan repar bisa panen apik wong si lagi nandur apik be kadang-kadang seprandene Ibu Pirsa ngertos bahasa seprandene Anu di Cilandak nggak ada bahasa seprandene ya Pak Komandan. <laughs> Seprantene adalah asli bahasa Banyumasan. Jenengan Banjarnegara Datus rati kirang paham Saprantene gue apa? Saya kasih tahu. teng rawalong teng napa mboten wonten <laughs> berarti niki dulure kula alhamdulillah mergo rawalong getesi banyumas mbak nisa mesem-mesem ya lah barangan digawa seprantene seprantene niku adalah yang nandur apik be kadang-kadang panene durung mes Saya ulang, seprandene adalah singkatan untuk bahasa sing lagi nandur apik be kadang-kadang panene urung mesti apik, lah cara cilacap diwastani seprandene. Kadang-kadang urung mesti niku seprandene. Yang nanem baik saja belum tentu hasilnya baik lah nandur hal sing buruk kok kepingin panen apik niku kan ibarat mengharapkan kambing mengeong Lo kambing kok mengeong? Yang semestinya kucing mengeong, kambing mengembe. Nandur apik panen apik, nandur elek ya panen elek. Semestinya memang begitu. Tapi wong nandur elek kepingin panen apik, maka terjadilah kambing mengeong. Ya mungkin. Gak semestinya yang seperti itu. Maka kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong kudu dirumat. jenenge anyar Mas Adi Santoso namanya anyar enggalawase bakale bo bodol mola bosok <laughs> namanya basane wong kali gondang ora pas lawan katane anyar ya bodol alias rusak bosok namanya anyar mesti enggak enggalawase bakal rusak jenenge rusak nggak harus dibuang rusak kan juga bisa didandani didandani kok mboten sakit sempurna malika dos awal yo memper jenenge barang lama tapi kan nggak harus dibuang bisa disimpan didandani dijaga kanti sae Kalau diceritani karo tamat syukur Selamat syukur niku cerita meriang wingi mandan suwe karo mandan ngedeter. Mas Adi Santoso tanglet, Pak. Bapake meriang nopo? Iya kok Adi Jan. Nyong meriang nalangka sing rumadi. Nak barep wis omah-omahan dewek. Kowe ya rep nikah bojo adi Ya yuk Pak, nek sakit digawa maring rumah sakit utawa golek tobat nang apotek akhirnya pakat disyukur jawab nagena tomo obatnya langka nang apotek nah <laughs> ini sing lo cerita akan secara keilmiahan bahkan anugerah dari Allah namanya laki-laki dipun karuniai fisik mbok nganti umur pi. wong lanang niku tesi aktif anu kaene kaene ngomongnya mandan angin gue nyong sampai umur pitung puluh tahun maaf niku pun tesi aktif alat reproduksinya benten karo tiang istri soalnya tiang kaku nganti umur pitung puluh tahun anak niku bisa mengalami masa pubertas lebih dari tiga kali. Benten kali tiang istri. Wong wadon memang fisiknya niku non sewu empun dikurangi ketika lagi hamil. Maka ketika umur wong wadon seket, ya biasa wong wadon is mureg. Nah, Cilandak nggak ada bahasa murag. <laughs> Menopos, Bu. Bisa hamil, tapi niku resikonya tinggi. Nah, disinilah kayak nopo. Kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong di rumah. Betul, Bu? Ya wong wadon kali gondang sekali-kali pak dicap teng mall. Kon pada shopping semuting rebonding balancing sepuring. Sekali-kali wong wadon disenengaken kon pada cantik-cantik lebok nateng salon. utuh salon ampli di salon kecantikan kon pada pedikur manikur orang sataring molah digawa alfamat, be seneng maka rumput tetangga hijau rumput sendiri kudu di rumah maka ternyata yang namanya cantik niku relatif ad-dunya mataun wa khairu mata'iha almar'atus salihah niki dalile wong wadon paham kabeh Dunia niki memang perhiasan, tapi saat apik perhiasan adalah mar'atus salihah. Wong wadon sing mampu menyenangkan hati seorang suami. Wanita salihah niku ketika dipandang oleh suaminya mampu menyejukkan hati, mampu menyenangkan hati suami. Besok Mbak Nisa, suami pulang dari kantor. Mbak Nisa udah siap di depan pintu Sambut suami pakai senyum, kecup tangan suami. Cium tangan suami bagai cium hajar aswad. Apa maning tentara ireng-ireng lu uh, aswadin e nemen. Oh, jangan salah. Mbak Nisa mau cerita justru wong ireng gue akeh keunggulane. Sepisan keunggulane wong ireng niku tahan lama. Yang kedua anti kores Gak gampang lecet Dan yang ketiga wong ireng niku ora gampang luntur Sing budana sing nyawuring ledeki penganten maka Mbak Nisa ketika suami pulang dari kantor wajahnya lagi kurang ceria. Maka disinilah peran wanita solihah. Dipun akan Pak, yang ngundangi ora apa ayang mbek namanya orang punya karir harus sabar kelakuannya yang baik menjalankan tugas dengan semestinya sekarang belum naik pangkat nggak apa-apa gajinya masih cilik ora apa-apa per pratu atasnya pratu apa pak komandan pra Oh saya kira Prada Prajurit dua Ternyata pra Praka Prajurit kepala Luar biasa Barang wis praka Satasnya praka apalagi Pak Komandan Kopda Alhamdulillah <laughs> Saya juga lulusan dari Dangdut Akademi Sana Indosiar Pak <laughs> Namanya DA <laughs> tapi tetangganya saya bukan dangdutnya saya aksi indosiarnya berarti Cilandak itu Jakarta Jakarta Selatan. Jadi dari tadi Pak Komandan manggut-manggut tapi nggak tahu nih bocah ngomong apa. <laughs> agak paham dikit lah, agak nyaut-nyaut. E, maaf ya Pak Komandan. E, kalau saya sering ngaji di Secata Gombong, di Secata Gombong banyak prajurit-prajurit kadang kalau habis latihan mengadakan pengajian di sana. Kemudian saya pernah diundang di Rindam 4 Diponegoro Magelang. Alhamdulillah yang ngaji juga tentara-tentara. Memang kalau lihat tentara itu rasanya hati bikin deg-deg serbu. Antuknya melakukan jelek jelek jelek penuh dengan wibawa. Maka yang jadi tentara ingat dunia sementara. Pak Komandan yang alih-alihnya sakeong-keong. <laughs> eh, tapi hari ini begitu luar biasa. Karena beliau komandan seorang pemimpin bukan hanya sekadar menjadi seorang atasan tapi kersorawu hadir di acara pernikahan bawaannya kan luar biasa bu ini tahu tepuk tangan dulu dong buat pak komandan si sering pengajian dalam rangka pernikahan yang nikah ini banyak dari keluarga besar TNI tapi ternyata baru kepanggil ini saya seorang komandan yang betul-betul tidak sombong tidak mengatasnamakan jabatan derajat pangkatnya bahkan rawuh beserta ibu mudah-mudahan diberkahi keluarga bapak dan mudah-mudahan dijadikan putra putrinya soleh solehah segala hajat pak komandan ST itu diijabah mudah-mudahan nyesuk naik pangkat plus naik gajinya amin Allahumma yang jadi tentara ingat dunia sementara sehingga di lurah rajin ibadah Pak lurah Sampun kepanggih sering kalian Pak Dur Alhamdulillah Saya di kali gondang kalau nggak salah udah dua kali ini Leres nggih Nggih sengin nggih Wekdal almarhumah Tesi Sugeng Malah almarhumah nggih ngucap Kali Pak Abdul Abdul Syukur Eh Pak Abdul Syukur Pak Ahmad Syukur Almarhumah ngendika Papa besok kalau anak kita yang nomor dua saya itu itu payu rabi tulung pak ngesuk ngundang mumpuni kalau Pak Ahmad Syukur kan lama di Jakarta Pak Ahmad Syukur terus tanya kan Hah mumpuni mumpuni siapa mak Oh mumpuni kue pak bocah cilik ireng sing untune merongos Nah kue mumpuni Wis pernah ngaji sering nang kebanaran tapi nyong rasane ati kepingin banget ngundang mumpuni supaya melu pengajian nang kene kue nazar apa utuh-utuh pak kono kepingin antok. Bapaknya ya kudu ngerti Nazar niku adalah janji ucapan Yang ketika dilaksanakan Harus membawa manfaat Membawa masalah, Membawa keberkahan Lah pengajian ya juga apik pak Tapi nyora nazar Mung kepingin tok nek rezekine akeh umur nyong panjang tulung ya Pak ngundang mumpuni tapi Gusti Allah langkung sayang kalian almarhumah Gimana kau Ibu Arti Insya Allah dinten niki ibu Arti almarhumah pun derek rawuh mantan mereka. rawuh seneng rawuh bangga putra neng ganteng gagah malah almarhumah kagungan putri Malik niki maka fa insya Allah dengan panjenan rawuh wonten mriki. Mudah-mudahan almarhumah wonten ing alam barzah. Saya Saestu tipun paringi padang jembar kuburipun, dipun gampilaken hisabipun, tipun pangkinakan wonten ing swarganipun Allah.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 betul napa-napa. Seorang tentara nangis ora apa-apa. Karena namanya seorang perempuan ketika belum dinikah, suarganya adalah di bawah telapak kaki ibu. Tapi seorang suami walaupun sampun menikah tetap suarganya adalah di bawah telapak kaki ibu. Benten kali tiang istri ketika sudah dinikah pun pindah suargane. Maka insya Allah Mas Adi beliau almarhumah wontalam barzah bangga Riksani panjenengan tanggung jawab sebagai seorang anak tanggung jawab seorang laki-laki maka hadiah terindah untuk orang-orang yang sudah di alam barzah adalah bacaan Al-Quran setiap habis sholat wis donga anak awake dewe donga akan keluargi donga akan istri duriah keturunan jangan lupa hadiah fatihah orang ketang sepisan saben bar sholat supados wonten ing alam barzah estestu itu paringi swarga oleh ngarsanipun Gusti Allah amin Allahumma